Pada hari ini hari yang jatuh, hari apa ini? Hari Selasa. Hari Selasa itu sarang itu mulai kecil. Saya mulai kecil dan menurut riwayat pondok yang insya Allah pada pertama kali tahun 1800-an didirikan pondok ini di Karangmau. Itu kalau hari Selasa itu dibuat hari libur ngaji. Tapi hari Selasa ini hari yang menurut nenek saya, mulai dari nenek yang keempat sampai ayah saya, ibu saya. Itu kalau meninggal itu kok hari Selasa. <laughs> Ini saya cerita yang apa sudah mengerti atau belum. Sampai mbah saya Ki Ahmad iku orang ning sarang tok Zaman aku ning Mekah iku kiai-kiai nek mati asa-asa. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala membuat itu empat hari fi arba'ati ayamin sawa al lisai empat hari jadi akad senin soso, rebu sehingga kalau rebu itu orang Jawa mengatakan hari rebu wekasan Sebab rampung bumi diciptakan oleh Allah Rabu. Hari Selasa Allah menciptakan ilmu segala apa yang ada di dunia ini itu sesudah tahapan pertama dua hari Ahad Senin yaitu yang disebut-sebut fi dua hari kemudian Allah menerangkan pelanjutan. Lanjutan itu sebelumnya Allah menerangkan ilmu-ilmu apa yang ada di dunia ini pada risalah. Jadi sampai di sarang ini diwajibkan hari Selasa itu harus libur kalau ngaji, kalau sekolahnya nggak usah libur. Jadi saya juga libur Selasa itu. Ini dia.